السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي رفع قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الأخرى وأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأعظم بذلك فخرا وقدمه جبريل فصلى بالأنبياء والمرسلين ليعلم به أنه إمام الأعظم وأنه بذلك مقام الأحرار ثم رقى إلى سترة المنتهى فظهر لمستوى سمع في صريف الأقلام ورأى من آية ربه الكبرى أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فقد قال بعض العلماء رحمه الله تعالى الاتحاد قوته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى sengaja aku iktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah menginjak usia junjungan kita Rasul 52 tahun sebelum hijrah satu tahun terjadilah satu peristiwa yang menggemparkan dunia muslimin musyrikin dan munafikin kejadian yang di luar pada kerangka otak manusia tidak bisa diterima peristiwa tersebut dengan otak dan pikiran walaupun dengan komputer sekalipun secanggih alat tidak bisa diterima hanya diterima dengan iman dan tauhid bagi orang yang meyakinkan Allah Ta'ala itu fa'alun lima yurid innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun innallaha ala kulli syai'in qadir yang muslim mendengar peristiwa Rasulullah terjadi itu tambah keimanan yang munafik menerima kabar Rasulullah Isra dan Mi'raj itu kembali kafir yang kafir tambah kafir dan ingkar pada Rasulullah dan Allah artinya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan satu cobaan besar apakah berhasil dakwah Rasulullah itu atau ataukah belum yang beriman tambah keiman Hanya yang bersifat kudrat Allah, bersifat iradat Allah. Kalau tertanam jiwa sifat Allah kudrat dan sifat Allah iradat, berhasil tidak menari-nari kesombongan, berhasil tidak bangga diri, gagal, tidak putus asa. Apakah orang-orang sahabat di zaman Rasulullah dan orang kafir dan munafik saja yang dicoba dan diuji? Setiap saat dan waktu orang beriman dapat ujian dari Allah. Asyadun nasi balaan al-anbiya summal awliya summal amtalu fal amsal. ثم العلماء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الأولياء ثم العلماء ثم الأمثل والأمثل Kita hidup di penghujung zaman ini pun dicoba dan diuji oleh Allah. Bagaimana keimanan kita menghadapi situasi dan kondisi? Apakah teguh dan tegar keimanan kita? Di tengah santai dan raminya orang judi dan maksiat. Di tengah-tengah ibu-ibu ramenya orang membuka aurat mampukah kita bergumul dan menanggapi tentang ajaran agama junjungan kita Rasul? Kita sudah katakan, jangan dianggap maulid Mi'raj tradisional. Yang harus dirasa, yang harus dirayakan setiap tahun, Tetapi momen itu yang masuk apa? Rasulullah tidak menginginkan syair maulidnya dikumandangkan tapi ajarannya dijati. Orang banyak lurus dicoba Allah dengan kesedihan hidup. Tapi tidak banyak tidak lurus dengan kesenangan hidup. Mal-bahru aksa alaih. patu nafi suha kana kama tanafasua patu dikapung kama ahlak katu au kama qala nabi Aku tidak khawatir kata Rasulullah umatku itu semua miskin, semua fakir aku tidak Tidak khawatir. Tapi aku sangat khawatir kalau umatku itu di akan dunia. Semua urusan sukses. Semua bahkan tubuhnya sehat. Aku itu yang khawatir. Sukses urusan. Batang tubuhnya sehat. Disitulah dia bergelimang di tengah-tengah mengerjakan dosa dan maksiat. Kalau mendapat musibah itu lebih gembira daripada mendapat nikmat. Karena bila orang mendapat nikmat, banyak lupa diri. Bila orang mendapat musibah, orang banyak sabar dan banyak tambah. Lihat contohnya di rumah sakit. berbalik ke kiri dan berbalik ke kanan Allah Allah Allah marilah kita sama-sama tersantap sadar tentang nikmat yang diberikan Allah apakah kita gunakan untuk taat dan ibadah atau sebaliknya maksiat kepada Allah Rasul itu berbaring-baring. Diaktif oleh dua orang laki-laki. Sebelah kanan Sidina Hamzah, sebelah kiri Sidina Jabir. rasul manusia yang paling istimewa masih bisa santai di tengah-tengah keluarga. Rasul silaturahmi. Rasul di tengah Hamzah di sebelah kanan Ja'far sebelah kiri. La Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman irhamu yarham irhamu man fil ardi yarhamkum man ini lambang persatuan. Kita umat Islam harus bersatu. Apalagi memajukan Kalimantan Selatan tidak cukup dengan aparat pemerintah. Kebersihan tidak cukup dengan Pak Wali Kota keamanan dan kesejahteraan tidak mengandalkan Pak Kapolda saja. Semua bergerak dalam bidangnya masing-masing. Keberhasilan tercapai. Apa yang dikatakan Kalsir, Kalimantan Selatan, kalian selamat. Kalsir, kalian selamat. Selamat dari tsunami. gembira orang Kalimantan Selatan karena tidak ada agenda jadwalnya itu karena tsunami. Jangan. Tetap kita mengharap pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gunung Merapi yang diintai-intai ternyata banjir dan gampang datang. Di luar pada kerangka otak manusia. Innallaha alimun bidati sudur. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Fa'alun lima yuri. Pertama dulu kita ambil berbaringnya Rasulullah. Kalau kita ditanya orang siapa si manusia yang paling sibuk di dunia ini? Jawaban satu, Rasulullah, bukan Pak Kapolda bukan Pak Wali Kota yang paling sibuk yang paling sibuk adalah Rasulullah maaf Pak Kapolda bisa ditangkap sini dulu kayaknya Pak, apa nangkap barunya sini sembarang tangkap bangun sabu-sabu lah di tangan anak bos ini main menang guru bakri pengen menyelamatkan umat mau angkap parenya lah 2000 datang akan kantor dia <laughs> makanya aja baik ya bukan ini patuh bagaya langganan apa langganan Coba kita pikirkan sejenak. Di tengah kesibukan Rasulullah masih sempat berbaring-baring di Jerusalem. Contoh kesibukan Rasulullah, istri beliau berapa? Jadi, bini sidin berapa? Berapa? Allah tahu bini Nabi Sembilan. Sembilan. Punya istri sembilan sibuk nggak? Jangan ih, jangan. Dua aja belum. Antis ini suwati wabatul Mustafa الذين فاخترنا النبي المقتفى عائشة وخفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية sembilan sudah menjadi barang tentu sibuknya luar biasa punya istri sembilan anak Ji. Mak bila balik tunduk batangkung naik enggak. ada dapat kada dorinya. Ketik SMS punya dapat. Itu perlu juga di, tanggulang itu SMS SMS itu halal kah haram kah duitnya itu nah perlu itu. bem-vinda. khud bihim waliyah tujuh anak Nabi artinya samusin bang atau baitung lusingan sama Nabi makanya orang bahari bagus boy menyanyiakan anak aja tuh nah menyanyiakan anak aja ke agama Allahumma salli ala Muhammad Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim wa sallim Allahumma salli ala Muhammad abuhu Abdullah Ya Rabbi salli alaihi wa sallim ummu Aminah Allahumma salli ala Muhammad ayahnya Abdullah ya Rabbi salli alaihi wasallim ibunya Aminah tak guring-guring anak-anak tak guring nah apa tak guring mailan sini berbahaya boy berbahaya itu kan apa nih berbahaya right? jangan digara-gara kata kurik teh punya anak tujuh sibuk luar biasa kita berapa anak kita berapa anak dua cukup. dua cukup lingkaran biru tamunya. Tamu Rasulullah antar negara. Raja Hilak, Raja Hirakla, Raja Kaisar, Raja Rum dengan mengirim surat dan datang kepala-kepala Quraisy bagaimana sibuk akan waktu nih kalau dibagi babarkan kalau tidak dibagi habis tidak karuan kita hanya pandai menuntut layar televisi tapi tidak mencontohkan disiplinan waktu seperti layar televisi Kita setiap hari bergelut dengan membaca Quran, tapi tidak membaca Al-Quran. Kapan waktunya membaca Kami tidak melarang Anda menuntun dunia dalam berita. Itu hak prerogatif wewenang Anda. Tapi kalau boleh bertanya, kapankah menuntun akhirat dalam berita? Ini akhirat dalam berita berita selengkapnya. sibuk jangan disibuk-sibukkan repot jangan direpot-repotkan repot sekali boleh repot dua kali boleh tiga kali repot boleh empat kali repot repot repot repot tak pikirin. duduklah salat, duduklah kita ke majelis taklim. Sisihkan waktu mengerjakan sembahyang berjamaah. Datanglah kita runen Datanglah saudara kita pengantinan. Berbagi waktu. Waktu bagi. terbatas hidup tidak kali kedua tidak ada tidak ada terus mudah kita diberi petunjuk mudah malam ini malam Sabtu menangis anak malam Sabtu ini tidak malam Sabtu Malam Sabtu yang akan datang, iya. Malam Sabtu yang akan datang, iya. Malam Sabtu. Tapi ialah ulangan malam Sabtu. Tidak. Kahlil Gibran mengatakan hidup di dunia tidak ada beda laksana orang berjalan. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata berhenti. Mundur akan kejebur, berhenti diinjak oleh orang lain. Terpaksa jalan tilkat ayyamun nudawinu abai. Sudah berapa malam? Rabu, Kamis, Jumat. Selamat tinggal sudah. Tiga malam sudah malam Jumat. Masuk malam Jumat. Apa yang kita baca di dalam bulan Rajab? Rasulullah memberi resep. Ar-Rajabu syahrul istighfar berikutnya. Hidup di dunia tidak ada kata terulang. Tiga hari berlewat apa yang kita baca? Rasulullah memberi resep Ar-Rajab Syahrul Islam wastakbalu syahrul salat wa ramadhanu syahru qiraatil Qur'an. Rajab diperbanyak istighfar. Syakban perbanyak salawat. Ramadan perbanyak membaca Quran. Bulan Rajab ini yang diperbanyak istighfar Rabbi beri warhamni wa tuba alayya 70 ba'dal asal 70 ba'da subuh isukan kamarian Rabbi beri warhamni wa tuba alayya Rabbi beri warhamni wa tuba Terima kasih banyak. Karek karing mana dia kada paham kawan mentang-mentang orang tuan rumah aja jawabannya dia nu orang nyaman betagi dia nu seorang ini kena kau betagi nyumpani seorang nere anak buah kada paham ikutilah pesan-pesan berikutnya ya eh, tuh bajunya barang istighfar bulan Rajab. Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dua. Dua selamat kita. Apabila dua ini sudah dilupakan akan terjadi banjir besar, banjir bandang, gampang bumi, tanah longsor. Apa dua? Pertama, istighfar masyarakat. Istighfar. Istighfar dikerjakan, dibaca. Man lazimal istighfarah ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la ada satu amaliyah yang kita sering melupakan padahal itu awal qadam bagi orang saling ilallah yaitu Islam tapi Rasulullah hebat kata-kata beliau hebat man lazimal istighfar bukan man qara'al istighfar barang siapa manukuli kali malazimi bukan sekedar membaca tapi terus menerus ujoga hamunta itu tarus-tarusan yang dedehno eh pati awak Lainatul Jangan mandadahanuk lazimal istighfar. Wa makana wa makana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Istighfar daripada mengurangi takaran dan timbangan. Istighfar dari membuka aurat dan pamer aurat. tersebar dari korupsi dan manipulasi. tersebar dari ulama membodohi pada masyarakat. Apabila istighfar itu dikerjakan, apa hasilnya? Ja'alallah min kulli hammin baroja. Ini janji Rasul Bukan janji guru Bakri kades. Mulut takon, ulun tanya dulu. Ujur kah hadis itu ya? man lazimal istighfar ini banyak malam ini ulama-ulama tuan-tuan guru mencoba kayak apa guru bakri jujurkah yang membaca akan Nah jadi ulurkan tujuh, tuan guru tuan guru datang tuan kan tujuh. Kalau salah, kalau aku menyesatkan umat, bukan membimbing umat tapi menyesatkan umat. Naudzubillah, naudzubillah. Kayak apa? Tuan guru, oh, tuan guru. Buka sedikitlah, untungan, bercumul kepala, tadi jangan bertunduk memang aksi ada mengaku tuan guru itu juga tahu apa sih apa ah, wali kotanya Pak wali kota ini wali kota turun kangen yang boloan bian wali kota ay bian kada kadedah harus kapasitas di sini di sini makulun secara pribadi boleh ngebelah secara pribadi melihat bila pak wali kota turun kakut itu nah, Allah masyarakat tuh harus tahu mengerti dihuluakan sudah kayak itulah siapa nang supaya kota terkotor siapa supaya wali kota kan ada kita semua tapi ulun kada kada kada banjir pang ulun diganggu maksudnya yang baiknya lalu kada hendak kayak ada kan ngalih juga orang Islam di pangamalannya an-nadhafatu minal wali kota membersih membersih sampah di pasar ditimbai gurunya bisa aja wali kota mati ya? itu kada tak kurang kada tak maka nahan-nahan kada tak nih kemarin ada harganya undang aja kada tak murah harganya bersatu itu berhasil. Seperti persatuan mama dan abah kita. Itu kadang alih-alih Ada contohnya persatuan mama dan abah kita. Mama profesinya di mana? Di bawah. Abah profesinya di mana? Di atas. Artinya ada rakyat, ada pejabat. Itu maksudnya. Nah, nah buahnya ingatan, kira? Muka ingatan itu kita bikin nah. balung lagi balung. kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin mahrajan nang sempit jadi luas sakit hati jadi lapang nah apa amalan istighfar wah ini astagfirullah astagfirullah astagfirullah sandal orang mulikakan walai itu kan ada tobat empat kepada manusia kalau lawan Allah tiga aja istighfar lawan Allah itu tujuh aja istighfar tapi lawan manusia bulikakan bulikakan ya istighfar istighfar aja pak astagfirullah astagfirullah tapi sandal ambil talus Nah ini Insya Allah membantu lawan Kapolda meringankan beban beliau supaya sandal ada hilang. Kan mau sandal hilang ditangkap poli polis ribet ke Bukan Kapolda juga repotnya. Jadi mak mengurangi tugas sidin ulun ini semestinya ulun kan ban banyak banget gaji ulun di Pak Kapolda. Coba pikirkan, kurang sekarang ribut-ribut mah apa menjadi PNS. baru patah coba cari mulai tahun 7 mulai tahun 80 deh kada ada mangkat Pak Gubernur cuma jadi apa udah Pak Gubernur ya Pak Gubernur Pak Gubernur pulang itu ada ulun gede mangkatnya itu ulun memantri aparatur negara Jerman ya, di aparatur negara aku kan tahu juga saya iya, tempatnya jadi apa pun masalah ijazah, ijazah kapan dah? Dokter Honoris Causa kan ada bisi. Nasib nasiban. Eh. Dokter dokter pinjaman. Ulun dua tahun yang telah lewat tuh dikirimi surat dari Dokter Honoris Causa kirimi anak Jakarta di, di, di hotel saya pelantikannya musawarah aku nang lawan bubuan nang mesin raya ya aku tuh laki kebuannya aku nih supaya jadi dokter nih bagus jawabannya ya, bagus kalau kalau di daerah kita juga itu kadang mempengaruhi tapi kalau di daerah lain dokter mempengaruhi dia bah ya kok manjalurakan aku tak kabur bon deh sekolah ada apa kita kepintaran apa ada tuh balawak nah pintar jadi dokter eh kan orang dari eh, sumpah cakap kayak wali kota sesuai banyak saudara. Kita nyaman aja orang daerah kita nyaman aja bilang gawe sadam gitu ya, sadam gitu. Ya. Tapi ya terserah boy kalau ya, lagi kan. Belum lagi berjalan Rasulullah kisahnya. Hanya bebaring-baring aja sampai malam besok tuh bebaring. Gitu. apa mencari-cari jauh kita baik mengaji mencari nang jauh pencarapannya daripada ulun ke Berau daripada ulun ke Tang eh, daripada ulun ke mana kamu ada daerah-daerah perusukan itu nak perusukan ya benar di daerah nang jauh-jauh tuh ke Berau ke mana ke baik nggak orang nih orang ya isi dahulu nyata kita besung-sung baik begitu nyaman aku tolak sudah kita kena kenal dengan ilmu enak dibahas orang pulang Allah oh, tawaan aja ya istighfar supaya daerah kita aman supaya daerah kita damai supaya daerah kita penuh berkah daerah kita bersih dan yang terkotor tak balik terbersih pulang amin pun amin aja nah, ya kan ada harapan supaya daerah kita terbersih amin serta gawe jangan sembarang sampah jangan sembarang ada sopan kita aku aja ma'aritah kan biar menjadi kurang wajah ya lagi cak untung sedikit aku ada orang pengen tapi sebagai warga Banjar, Banjar ya sementara Per, per, per, uang. Ada tahu apa akibatnya sampah itu berserakan? Maka kita tahu kebersihan itu daripada iman. Nah, nyanak barasi itu nyaman juga. Bibi itu bila barasi, rumah ada sar nyaman dia. Ya. Jubah Isa tuh berasiu pulang harum baunya Umar lain nama saja satu sakolo kan menjadi dua dua puluh tegangan tegangan tegangan dilihat nyaman daerah kita Nang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta Rasulullah <laughs> Sebahagian daripada ulama tafsir menafsirkan yang ahlus sunnah wal jamaah masyarakatnya itu katuju malakan salawat. Salawat lawan istighfar terhindar dari segala mara bahaya. akan urunan baurune supaya barakah babarakah mulut sudah sering mengemukakan biar kita kada alim asal ilmu kita babarakah biar kita kada banyak bayi si anak asal anak babarakah biar kada banyak asal babarakah apa tadi? Biar kita kada banyak baisi. Asal babarkan. Kenapa? Artinya jangan ada banyak kada baisi bini tapi bini itu babarkan. Napa babarkan? Mau taros. Kada banyak awai. babarkan. Pak Kapolda nggak paham aja ya. gara-gara ulun ceramah baik pak niat pak bahasa Banjar kami kami bahasa Banjar paham sebenarnya mun ulun bahasa bahasa Indonesia menyalamatakan pian saikong gara-gara pian saikong ulun nang banyak nih ulun guna taruhlah bertiga Ustaz Muhammad Rawat Imran bertiga saja nang ada paham nang lainnya dipaham sebenarnya paham udah mau terima kasih ya paham mudah-mudahan istrinya tidak pakai gawai jam 10 ya cara ya. cuma jadi istighfar lawan salawat. Apalagi sebelum pemaulitan juga istighfar dulu. Ujar kada? Astagfirullah Umar bang mau mulut kayak mulut eh, jadi Muammar siapa obatnya? bagi kaplingan beliau ya. jadi jangan memburu bagi kaplingan Allah sudah menentukan karena ini Tuhan cara masuk orang kan baik ini baik bicara makan bisa mulut kan ada makan setelah Ustaz Muammar diundang tahun kayaknya ceramah Isra Mi'raj mengajinya aku ya, ya Ustaz Muammar gak ada mau balas banyak kayaknya kayaknya pak ngaji aja lah ya anak enam sambutan pak baru kawa mau balas menangnya nggak mau balas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring tanda silaturahmi. Jadi kita silaturahmi lawan di sebelah kanan Sayyidina Hamzah belum teringat sejarah Sayyidina Hamzah paman Rasulullah di mana dikuburkan di Uhud bawani yang ulun bertakun jawab dengan jujur biar kau kau lah dalilah waktu di Madinah biar kau lah ada lah di Uhud itu meninggal dunia lima jenderal perang. Lima jenderal perang meninggal dunia. Yang dikepalai oleh Sayyidina Hamzah digelar Rasulullah Asadullah. Panjang ceritanya ketika dikabarkan kepada Rasulullah bahwa pemanda beliau Rasulullah meng mengambil sesusuk mayat. Dipegang Rasulullah. Dihitungi maka luka lebih daripada 70 karena panah. Allah Rasulullah berurai air mata. Paman, selamat tinggal paman kita akan jumpa dalam surga nanti. Hendaknya jamaah haji kalau sudah berziarah ke introspeksi diri. Di mana andil kita dengan agama kita ini? Jangan dicelomori dakwah Rasulullah. Beliau membela Islam meninggal dunia lebih daripada mata luka 70 60 tahun setelah dikuburkan terjadi Sayyidul Arab banjir besar di kota Madinah karena jasad Sayyidina Hamzah ini cuman pasir betimbun mengapung naik ke atas dilihat oleh orang-orang di zaman itu jasad Sayyidina Hamzah ini persis laksana orang baru meninggal dunia utuh dan iya utuh kawan iya baik tidak hancur itu membuktikan ayat Al-Qur'anul Karim walah tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu Jangan kau kira orang yang tewas di medan peperangan itu mati. Kadang mati. Jangan pun syuhada, jangan pun orang-orang yang tewas di medan peperangan lillahi kalimatillah. Wali saja tidak akan mati, cuma mereka berpindah. Apa kata Rasulullah? innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin faya habbatan naqlatu wan na'imus tindakan Rasulullah sebelah kanan Hamzah sebelah kiri Ja'far simbol adalah Rasulullah di tengah menghormat lawan Tuhan kasih sayang kepada aku. Beliau mampu mengeluarkan hadis. Apa hadis Rasul? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'a li'alimina haqqah. Alangkah hebatnya, alangkah bagusnya, nyamannya di daerah kita. Pejabat sayang kepada rakyat. Rakyat hormat pada pejabat. Ulama sayang pada masyarakat. Masyarakat hormat pada ulama. Alangkah Saling hormat menghormati. Hormat menghor, sayang menyayang, harga menghar. Dua lagi bini aja hormat menghormati sayang menyayangi batas miah ulang tahun dulu. hormat menghormati. Apa Rasulullah? Wa yu'azzimu syurafa'a wal fudala wa lam yahqir faqiran bal nadahu ta'awwada. Seorang pemimpin seperti Rasulullah rasuk lawan nafsu rasuk lawan namun siapa jadi pemimpin apakah pemimpin rumah tangga apakah pemimpin di daerah itu apakah pemimpin bangsa kalau mau berhasil rasuk lawan nang tua rasuk lawan nang muda inya kalau saraba rasuk nyaman nah, aja kada kan rasuk tuh nyaman menghormat menyayangi. Kalau sudah caci sama caci maki Allah. Ulama sama pada ulama sudah caci caci maki, maki mencaci maki, maki memaki caci mencaci Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far. Ja'far sahubu sekali teman sebaya. Hamzah adalah pemarina. Beliau menghadap kepada Sayyidina Hamzah, membelakangi Sayyidina Ja'far, lebih menghormat kepada orang tua, tapi dengan kata menyayangi kepada yang dan berkumpulnya Rasulullah lambang persatuan Kul kullu ya'malu ala syakilati. Kita berbeda profesi tapi tujuan sama. Pejabat adalah untuk rakyat, ulama Pak untuk rakyat. Rakyat menghormat kepada pejabat, pejabat sayang pada hormat, sayang pada pejabat. Ulama begitu. lambang persatuan. Kalau kita mengaji itu nah Pancasila, insya Allah Pancasila itu diambil dari Quran dan hadis. Satu, ketuhanan yang maha esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Empat, tiga. Kurang anak bagasak tahu itu. Pancasila sebagai warga Indonesia harus apa? Nah, kayak kain. Ada kisahnya kain dirazia oleh polisi. Kain ini kan bagian nyalahi peraturan jurang peraturan ditaati ditaati peraturan si pikir juga pangkain ini awak sing kurus sepeda motor il super dulu hilip hilip merubut apa? awal yuk angin gitu bibir bibir daripada kasihan polisi di lawan Inyan itu. Pancasila berapa Pak? Tempat saya di Pancasila. Enam jadi. Warga Indonesia ada hafal Pancasila. Sila ketiga para satuan Indonesia wattasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Agama menyuruh bersatu, Pancasila menyuruh bersatu. Apalagi